بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif lamim Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin Kata Allah Subhanahu wa taala Alif lamim apakah manusia mereka mengira dibiarkan begitu saja ketika mereka mengucapkan kami beriman ketika mereka mengucapkan kami ya, salafiyun kami ahli sunnah kemudian tidak diuji kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang dengan fitnah dan dengan ujian tersebut kami tahu siapakah yang benar-benar jujur ketika mengucapkan kami beriman siapa yang benar-benar jujur ketika kami mengucapkan nahnu ahlu sunnah nahnu as-salafiyun maka ini sunnatullah ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atas umatmu dan kita saksikan bersama ayu al-ikhwah hafidhakumullah fitnah datang bertubi-tubi kepada kita semua fitnah syubuhat ini yang lebih membahayakan. Yang banyak sudah contoh yang mereka itu berguguran ketika menghadapi fitnah. Tidak kuat. Yang demikian dikarenakan dia tidak mencikapi fitnah tersebut sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangun di atas ilmu kitab wala sunnah yang difahami oleh pemahaman para ulama sunnah. Disebutkan dalam hadis Hudzaifah ibn al-Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya Nabi saw mengisyaratkan apa yang telah kita sebut Ketika beliau bertanya, "Ya Rasulullah, manusia bertanya kepadamu tentang perkara yang baik dan aku bertanya kepadamu tentang perkara yang jelek." Maka fata anjudrikani karena khawatir aku tertimpa dengan sesuatu yang jelek tersebut. Kemudian beliau mengatakan, Dulu kami di zaman jahiliyah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami. Apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan? Apakah ada setelah kebaikan ini kejelekan? Kala na'am. Kata Nabi SAW, iya, ada. Kata beliau ad-dakhan. Wa ma Apa asap yang akan datang kepada kami tersebut? Mengisyaratkan kepada kejelekan. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam, kaumun yahduna bighairi hadi." ta'rifu minhum wa tunkir. Akan datang nanti setelah aku umat yang mereka itu mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Engkau akan mengetahui dia itu salah dan kamu akan mengingkarinya. Kembali Hudaifah Ibnu Yaman bertanya radhiyallahu taala anhu. Apakah setelah itu ada kejelekan lagi wahai Rasulullah? Naam. doa ila abwabi jahannam. Para dai-dai yang mereka itu menyeru. Para doa, para ustadz yang mereka itu menyeru kepada pintu-pintu jahannam, mengajak umat terjatuh di dalam bid'ah mereka, di dalam kesesatan mereka, di dalam penyimpangan mereka. Kata Hudzaifah Ibnu Yaman, "Sif lana ya Rasulullah. Sifhum. Sifatkan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka." Bagaimana ciri-ciri mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dari kaum kita. Yatakallamu nabi al-sinatina. Mereka juga bahasanya sama dengan bahasa kita. Maka ini isyarat al ikhwah barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan fitnah yang akan datang di akhir umat. Disebutkan dalam hadis Irbad Ibn Sariyah yang dikeluarkan sebagian ahli sunan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan wa innahu man ya'is minkum ba'di Fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh seseorang di antara kalian yang hidup sepeninggalku dia akan melihat al-ikhtilafat, perselisihan. Masakil. Masakil, permasalahan-permasalahan yang Naam barakallahu fikum membuat umat bingung. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wa sunnat khulafa الراشدين المهديين من بعدي تمسكوها وعدوا عليها بالنواجد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور